Alhamdulillah wa wa wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimat jemaat salat maghrib masjid al asifakum raja rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis tentang kabaran fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-18 Ya, dari Asim bin Umar ibn Qatadah dari neneknya Umaisah radallahu anha beliau mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umaisah eh, Yakul mengatakan kepada Sa'id bin Mu'ad pada hari wafatnya Sa'id bin Mu'ad ihtazza lahu Arsul Rahman kuncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad ars Allah Subhanahu wa taala Kata Rumaisah, walau asya'u an uqabila al-khatama, seandainya aku mau mencium stempel kenabian yang ada di antara dua pundak Nabi, min kubihi karena aku demikian dekat dengan Nabi, la fa'altu tentu aku bisa melakukannya. Ya perkataan Rumaisah Al-Ansariyah radhiallahu anha seandainya aku mau sampai aku bisa melakukannya ini dalam nahwu disebut jumlatun iktiradiyah atau jumlah mu'taridah kalimat sisipan ini ada satu kalimat yang diletakkan di antara uh, ya, disisipkan di antara misalnya mubtada dan khobar atau fiil dan fa'il ini jumlah iktiradiyah kalau di sini sami'tu Rasulullah yakul Ya, maka uh, ini disisipkan di antara ini uh, antara fa'il dengan ya, dengan maf'ul bih atau yang di mahalnya mahal maf'ul bihi ya. atau hal eh? sami itu aku mendengar ada fi'il fa'il dan Rasulullah maf'ul bihinya objeknya yakul dan ini halnya. Maka kemudian disusupkan ada kalimat yang disusupkan di antara hal tersebut. Litakid kurbiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kalau posisi beliau ketika Nabi mengatakan apa yang beliau katakan itu demikian dekat. Maka dalam kalimatnya terdapat tauhid menegaskan, watauqid dan memastikan kalau dia kalau beliau betul-betul mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memungkinkan bagi beliau ini dengan posisi yang demikian dekat untuk melihat, menyentuh bahkan mencium stempel kenabian. Maka Nabi bersabda tentang uh, Sa'ad bin Mu'ad ketika beliau wafat, bahasanya Ars Allah Ar-Rahman berkuncang karena kematiannya. Maka al ars Allah karena matinya saat bin Mu'ad. Maka di sini terdapat manakib atau keistimewaan yang agung, kedudukan yang tinggi untuk sahabat yang mulia ini, yaitu saat bin Mu'ad radhiallahu anhu. Di mana berkuncanglah karena kematiannya satu makhluk yang sangat besar, yaitu ars yang ars ini adalah a'zamu makhluqatillah adalah makhluk Allah yang paling besar, paling besar dan yang paling luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebutan dalam Al-Qur'an untuk ars ini dengan sebutan Al-Azim besar, Al-Karim mulia, Al-Majid mulia, yang makna mulia di sini adalah al-wasi' yang sangat luas. Dan ars adalah atap seluruh makhluk karena dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya, wa arfa'uha dan yang paling tinggi. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang lain yaitu hadis yang diatkan oleh Al Bukhari Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda jika kalian meminta kepada Allah, mintalah untuk masuk surga Al-Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Maka surga itu, karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah. Wa a'lal jannah. Dan a'lal jannah dia adalah surga yang paling tinggi. Wa fauqahu arsyur rahman dan di atasnya di atas firdaus itulah terdapat arsh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma ja'a al ahadits dan di antara hadis yang terdapat di bayan menjelaskan besarnya arsh dan besarnya arsh adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dar Al-Ghifari yang nama aslinya Jundub bin Janadah radallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibandingkan kursi Allah kecuali kahal seperti cincin yang dimaksud dengan cincin di sini adalah cincin baju besi yang dimaksud cincin di sini adalah cincin baju besi Ini karena baju besi itu punya cincin penghubung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya itu kurang lebih dan itu cincinnya juga ukurannya kecil. Ya tidak kemudian tidak terlalu ya, lebar dibandingkan cincin eh, yang dipakai oleh manusia di jari jemarinya. Kurang lebih ya kata orang sekarang mungkin 11 12 lah dengan itu. Mirip-mirip kurang lebih sama. Kahal koten seperti cincin, yaitu cincin baju besi. Ulqiyat yang diletakkan, ya, yang terletak vivalatin di tengah-tengah padang pasir. Dan kelebihan arah dibandingkan kursi seperti lebih besarnya padang pasir tersebut dengan cincin tadi dijadikan oleh Ibnu Abi Syaibah di kitabnya Kitabul Arsh. Dan di antara ulama yang punya kitab judulnya Kitabul Arsh atau Kitab Al-Arsh adalah uh, Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dia punya buku yang mengumpulkan uh, pembahasan atau uh, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang seputar Arsh dengan kitab yang judulnya adalah Al-Arsh. Ay anas samawati wal ardina artinya langit dan bumi seluruhnya dibandingkan dengan kursi seperti potongan yang sangat kecil yang terletak di sahara di padang pasir dan kursi dibandingkan ars semacam itu. Nah ars yang besar ini guncang karena matinya saat bin Mu'ad. Dan apa yang dimaksud dengan guncang ini jawabannya ala zahirihi. Kita maknai dengan makna zahirnya, makna apa adanya itu goncang. Sebagaimana kaidah al-sunnah wal jamaah dalam membahas, ketika membahas masalah-masalah semacam ini. Menjauhi jalan ahlu ta'wil al-batil yang e, membicarakan dan menafsirkan firman Allah dan sabda Rasulnya dengan mengingkari teks-teks yang ada atau membelokkan maknanya dari makna zahirnya yang benar, yang valid, dan dibelokkan kepada makna-makna yang dipaksa-paksakan. Yang dibawakan oleh orang yang gemar melakukan otak atik, Zaimin beranggapan bahasanya itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah dan perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakat rata bihi sahabiyah dan sahabiyah ini yaitu Rumaisah dan yang lainnya meriatkan hadis ini dan kaum salaf pun saling meriatkannya tanpa membicarakan tanpa memberikan penafsiran yaitu membelokkan teks dari makna zahirnya. Dan ini adalah di antara mimma para Allah as-salafa satu pembelaan makna dari makna yang zahir adalah satu hal yang Allah bersihkan kaum salaf yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah bersihkan Allah bersihkan mereka minhu darinya oleh karena itu jalan mereka orang-orang saleh terdahulu adalah imrarun nusus adalah memaknai teks kama jaat sebagaimana apa adanya dan mengimani pihak teks tersebut kama waradat sebagaimana apa adanya min ghairi tahrifin wala ta'tilin tanpa dibelokkan penafsirannya, pemanaannya, tanpa diingkari teksnya, tanpa dibahas sebagaimanakah dan tanpa diserupakan dengan e, makhluk atau dengan hal-hal yang e, hal-hal yang makhluk dengan makhluk. Fahadhi makinah kaidah alusunnah inilah jadatuhum jalan mereka fi hadal bab dalam bab ini yaitu bab tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan al-ghaibiyat hal-hal yang gaib, pembahasan tentang hal-hal yang gaib secara umum. Semacam pembahasan ini ars guncang. Kemudian uh, <coughs> di sini ada ars rahman ada idofa, ada penisbatan, penyandaran, aras disandarkan kepada Allah Ar-Rahman. Dan penyandaran aras kepada Allah di sini adalah idofah tashrif. Adalah fungsinya untuk menunjukkan mulianya ya aras sebagaimana nakatullah, unta Allah, Ka'bah disebut dengan Baitullah, Ya, masjid-masjid disebut dengan buyutillah, rumah-rumah Allah, dan seterusnya, dan semisalnya, ini di, digandingkan, dilekatkan kepada Allah untuk menunjukkan mulianya hal tersebut. Meskipun terkadang, idofa atau penisbatan, penyandaran kepada Allah bisa artinya menunjukkan hinanya eh, makhluk tersebut. Semacam orang kafir disebut dengan aduwullah, musuh Allah menunjukkan hinanya mereka. Dan ini menunjukkan lifadilatihi keistimewaan arsh dan besarnya kedudukan arsh. Kaifala bagaimanakah tidak. E, ya, arsh adalah a'zamul makhlukat. Makhluk Allah yang paling besar, yang paling luas, yang paling besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ars, mewujudkannya dari ketiadaan e, untuk Allah berada di atasnya sebagaimana telah Allah kabarkan fi ghairi maudu'in di sejumlah ayat dalam Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah di surat Toha ayat yang kelima Ar-Rahman ala arsy arsyistawa Ya Allah Ar-Rahman berada di atas ars demikian juga surat Al-Furqan 59 stawa, alal arsy. kemudian Allah berada di atas ars setelah Allah menciptakannya fas'al bi khabira, tanyakanlah hal tersebut. Ar-Rahman, fas'al bi khabira. Maka dia adalah Ar-Rahman, tanyakanlah kepada yang tahu yaitu dia Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan istawa adalah ala wartafa'a berada di atas. Uluwan wartifa'an dengan e, berada di atas yang layak dan sesuai dengan kemuliaan, dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars dan kita yakini bahasanya Allah tidak membutuhkan ars dan tidak membutuhkan makhluk yang lainnya. Karena berada di atas sesuatu tidak mengharuskan membutuhkan di bawahnya. Ya, sebagaimana e, burung itu terbang di atas pohon dan burung itu tidak membutuhkan pohon sebagaimana langit di atasnya bumi dan langit tidak membutuhkan bumi. Dan siapa yang tidak meyakini bahasanya Rabbul Alamin itu berada di atas ars dengan keberadaan yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, maka dia tidaklah punya pilihan di hadapannya kecuali meyakini satu dari dua keyakinan yang tidak benar berikut ini. Yang pertama meyakini wal billah bahasanya zat Allah ada di semua tempat. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim setinggi-tingginya. Dan tentu akidah ini adalah termasuk akidah yang paling rusak, yang paling batil. Akidah yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan fitrah manusia yang sehat fitrahnya, ijma' dan akal sehat. Jika Allah berada di atas eh, di mana-mana berarti Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya. Berarti Allah itu jumlahnya banyak dan konsekuensi-konsekuensi yang lain. Yang tentu ini semua adalah tidak benar. Dan kaidah mengatakan putlanul lazim yadullu ala putlanil malzum kalau berkonsekuensi dengan konsekuensi yang jelek semacam ini, ya, Allah menyatu dengan makhluknya, Allah juga Allah itu banyak, seperti Allah itu berada di tempat-tempat kotor, di comberan dan sebagainya, maka ini menunjukkan butlani malzum. Tidak benarnya keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Kemudian yang kedua meyakini wal iadubillah bahasanya Allah itu tidak di atas tidak pula di bawah ya, tidaklah di atasnya alam tidak pula di bawah alam tidak di sebelah kanannya alam dan tidak di sebelah kirinya alam tidak di dalam alam tidak pula di luar alam dan siapa yang punya keyakinan semacam ini sama saja memberikan sifat untuk Allah dengan tidak ada berarti konsekuensinya Allah itu tidak ada karena di dalam alam tidak ada, di luar alam tidak ada, di atas alam tidak ada, di bawah alam tidak ada, kanannya alam, kirinya alam juga tidak ada. Siapa Siapakah dia? Ya, tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Dan keyakinan yang benar, keyakinan yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meyakini Allah itu berada di luar alam. Allah itu di luar alam di luar jagat raya eh, di atasnya ars Allah di atasnya ars dan di bawah ars itu seluruh jagat raya dan di bawahnya ars itu seluruh jagat raya maka Allah Subhanahu wa taala ada di luar ar, di luar jagat raya dengan arah yaitu arah atas wa ala kulli min al ini dan masing-masing dua dari dua keyakinan ini si amun terdapat sekelompok orang yang meyakininya minal mubtilah yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan yang batil dan Allah jaga Allah lindung ahlul haq wa ahlul basirah eh, ahlul haq yaitu ahlul sunnah yaitu orang yang berilmu punya basirah tentang Allah dan kitabnya serta sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dari kebatilan ini maka mereka mengimani semua yang ada dalam kitab Arab mereka yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka meyakini bahasanya Allah itu berada di atas arsnya yang agung dengan berada yaliku bejalalihi yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Makanya jadi mahalus syahid di bab ini Tadi Umaysa eh, mengatakan baina al-khatam alladhi baina katifaihi. Ada e, stempel kenabian yang itu terletak di antara dua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun telah ditegaskan berulang kali di antara di sini adalah kurang lebih karena tidak pas sekali berada di antara dua pundak, namun lebih dekat kepada pundak yang kiri. Ya, tentang uh, sanad hadis ini At-Tirmidzi atau Imam Tirmidzi mengatakan hadatsana Abu Mus'ab Al-Madini. Abu Mus'ab Al-Madini ini namanya uh, nama aslinya Mutarrif Ibn Abdullah Al-Hilali min al fuqaha di antara ulama besar di bidang fikih, Abu Hatim mengatakan soduk. dia wafat tahun 220 Hijriah Sin Wasamanin dalam usia 83 tahun. kal akhbaruna Yusuf, Yusuf di sana Yusuf bin Yaqub ibn Abi Salama eh, al-Majishun al majisun uh, eh, al majisun itu bil ya. itu bahasa Persi artinya al-maurid tempat uh, tempat air tempat air wa dzakara as-sam'ani fil insan sumya namun Sam'ani mengatakan seorang itu ya, seorang itu disebut al majisun orang itu bisa disebut dengan sebutan majisun majishun, roti khaddaihi, manakala dua pipinya kemerah-merahan. Ya, Yusuf uh, bin Yakub ibn Abi Salamah atau ibn majisun, ya, siapa itu majisun majisun nama aslinya adalah Abu Salamah al-Madini at-Tamimi. Ya, an abi dari ayahnya yaitu Yakub al Majisun. Ya, dan Yakub al Majisun ini mengambil riwayat hadis dari para sahabat berarti beliau tabi'in Yakub al Majisun Dan Yakub dan al Majisun dan semua keluarganya semuanya disebut dengan sebutan al Majisun Dan mereka semua adalah keluarga rijalun lahum fikhun wa riwayatun orang keluarga berilmu dan e, punya riwayat hadis. Yakub bin Majisun wafat tahun 124 Hijriah dari Asim bin Umar dari ya dari Asim bin Umar ibn Qatadah ya, ya, itu Ibn Nu'man al-Ausi al-Ansari <clears throat> orang Ansar wafat tahun 120 Hijriah an dari neneknya yang namanya Rumaisah. Ya Rumaisah ini adalah Rumaisah pintu Umar ibn Hisham ibn Al-Muttalib ibn Abi Manaf. Maka dia uh, punya saudara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya bertemu nasabnya di Abdul Manaf. Karena Umaysa ini Umaisah binti Umar bin Hisam bin Al-Muttalib Ibn Abdi Manaf. Ini karena Abdi Namat itu punya empat anak laki-laki. Ya, yang jadi kakeknya Nabi adalah ya, Hashim. yang jadi kakeknya Nabi adalah Hashim yang eh, Hashim ini disebut Hashim karena dia dermawan karena hasil itu artinya menumbuk uh, menghancurkan yang maksudnya adalah hasil maknanya menumbuk atau menghancurkan dan yang dimaksudkan adalah menumbuk roti untuk dibuat makanan dibagikan kepada jemaah haji. Ya, nama asli Hashim adalah Syaibatul Hamdi. Ya, nama aslinya Syaibatul Hamdi. Ya, Abdul Manaf punya anak namanya Hashim dan Hasim itu punya saudara kembar. Namanya Abu Syams. Nanti dari Abu Syams ini nanti uh, lahir Utsman bin Affan. Uh, nanti lahir Muawiyah bin Abi Sufyan. Eh, itu ketemu dengan Nabi di Abdul Manaf lewat jalur Abdul Syams. Dan Abdul Syams itu saudara kembarnya Hashim. Kemudian ada Al-Muttalib. Anak yang ketiga namanya al mutallib Dan ini e, dari sini kemudian jalurnya Rumaisah. Rumaisah binti Umar bin Hisham bin al mutallib E, eh, bin al mutallib <clears throat> bin Abdul Manaf. Kemudian ada anak yang ke keempat namanya Naufal. Namanya Naufal. Ya, maka Rumaisa ini masih kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, statusnya adalah anak paman, saudara. Ini ya, anak paman karena ya, Al mutalib itu bersaudara dengan Hashim. Ya, Umayfa ini adalah uh, adalah orang tua atau ibu Ummu Hakim dia sebutannya Ummu Hakim Walidul Qaqqa' Dia adalah ibu dari Al-Qaqa ibn Hakim. Ya, sahabiah Ya, Rumaisa ini tergolong sahabiah kecil. Artinya tidak banyak mendapatkan hadis dari Nabi. Oleh karena itu ya, dia cuma punya dua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ini masalah goncangnya arsh, kemudian yang kedua tentang sholat duha. Kemudian ada Sa'ad ibn Mu'ad. Tadi kita singgung ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah min udhuma'i sahabat termasuk sahabat yang agung, sahabat yang berkedudukan. Dia masuk Islam di Madinah antara uh, eh, uh, eh, Akobah yang pertama dan yang kedua. Masuk Islam di tangan melalui dengan sebab hidayah dapatkan jaya dengan sebab Mus'ab bin Umair. Dan e, sebab dengan sebab beliau masuk Islam maka masuk Islamlah Banu Abdul Ashhal. Dan uh, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah awaludarin aslamat minal ansar. Adalah keluarga pertama yang masuk Islam dari kalangan ansar. Dari kalangan Ansar, keluarga pertama penduduk Madinah, keluarga yang pertama masuk Islam adalah keluar, adalah Sa'ad bin Mu'ad dan keluarganya. Aslama minal Ansar lima annahu kana muqaddaman wa muta'an fi qaumi. Dan dia adalah seorang pimpinan, tokoh yang ditaati di tengah-tengah kaumnya. Ya, beliau mengikuti perang Badar, maka beliau Badriun sabata ma'al Mustafa yauma Uhud beliau termasuk yang ya, tidak lari ya, tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud ya, maka ketika perang Uhud itu kemudian ada disebarkanlah isu eh, oleh salah satu orang Quraisy bahasanya Muhammad telah mati Muhammad telah mati dan karena ya, karena isu ini banyak kaum muslimin yang termakan isu ngedon sebagian mereka kabur uh, kemudian meninggalkan uh, lokasi peperangan Farra Yama Uhud lari pada saat hari Uhud dan di, dan ini adalah dinilai sebagai satu hal yang keliru tindakan ini lari karena termakan isu kemudian kabur dari medan perang, medan pertempuran. Uh, ini adalah firar Yaumul Zahri telah lari dari hari pertempuran yang ini adalah adalah sebuah kesalahan dan di antara yang melakukan kesalahan dengan lari Yom Uhud adalah Utsman ibn Affan. Ini Utsman ibn Affan dia punya kesalahan Eh, punya kekeliruan yaitu firar yaumaz zahfi. Namun Allah telah menegaskan maafnya. Ya, turun ayat membahas tentang masalah ini, kapurnya sebagian sahabat dari perang Uhud ya, dan namun Allah menegaskan Allah telah memaafkan mereka. Ya, setelah Allah menegaskan memaafkan mereka, maka tidak ada alasan untuk mencela Utsman atau yang lain dikarenakan firar yaumaz Zahfi atau Firar Yom Uhud. Kenapa? Karena Allah tegas telah memaafkannya. Maka di antara yang masih meskipun ada isu yang santer eh, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saat itu, eh, maka di antara yang tetap tegar berada di medan perang bahkan bersama Nabi adalah saat bin Mu'ad ya Rumia Yaumal Khondak pada saat perang Khondak beliau kena panah e, di satu bagian dari kepalanya dan darah itu terus menerus keluar hatta mata sampai beliau meninggal dunia e, ba'da syahrin sebulan setelah terluka. Tepatnya beliau meninggal dunia di bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah walahu sabu'un wa salatuna sanah dalam usia yang sangat muda yaitu 37 tahun ya waktu fina fil baqi' dan dimakamkan di baqi' dan uh, selama sebulan setelah itu kemudian dia dirawat dan Nabi perintahkan agar saat bin Mu'ad itu dibuatkan tenda di dalam masjid dan dirawat di situ agar setiap hari Nabi membesuknya. Ini dengan tujuan karena Nabi ingin menengok, ngecek kesehatan eh, Sa'ad bin Mu'ad setiap harinya. Itu di antara kelebihan dan keutamaan Sa'ad bin Mu'ad. Nabi membesuknya setiap hari. Selama beliau sakit selama sebulan setelah akhirnya wafat. Eh, dan Nabi perintahkan agar secara khusus dibuatkan tenda dan bilik di bagian belakang masjid untuk itu. Ya demikian kita lanjutkan Ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa aghfirana alhamdulillahi rabbil alamin.